Salih Fauzan Hafidhullah Ta'ala Kita masih masuk pada <clears throat> halaman ke-68 Masih berada pada halaman ke-68 Pada ucapan beliau Qala hafidhullah ta'ala Wahina ilin Labudda An-nubayyina tawassul al-ja'izah Wa tawassul al-mamnu'ah dan di saat itu mesti kita menerangkan apa itu tawassul yang dibolehkan dan tawassul yang terlarang. Fatawassul yang tasimu ila kismay. Maka tawassul itu terbagi menjadi dua bagian. Tawassulun jaiz wa tawassulun mamnu' tawassul yang dibolehkan dan tawassul yang terlarang Qala awalan yang pertama at-tawassulul jaizu wa huwa anwa' Yang pertama adalah tawassul yang dibolehkan Dan ini ada beberapa macam Al-awal ilallah bi إلى wa بأسمائه subhanahu wa taala. yaitu bertawasul kepada Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya subhanahu wa ta'ala Qala ta'ala Allah ta'ala berfirman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها Allah nyatakan walillahil asmaul husna Dan bagi Allah ada nama-nama yang baik fad'uhu biha maka berdoalah dengan menyebut nama-nama tersebut darul ladina yulhiduna fi asma'ihi dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang atau menyimpangkan nama-nama Allah tabaraka wa taala sayujzauna ma kanu ya'malun nanti mereka akan dibalas atas apa yang dahulu mereka perbuat Nah, dikatakan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizallahu taala fad'uhu biha ay tawassalu ila Allah biha. Berdoalah kepada Allah dengan nama tersebut maksudnya adalah bertawasullah kalian kepada Allah dengan menyebut nama-namanya. Fataqulu ya Rahman ya ya Rahman irhamni ya Ghafur ighfirli sehingga engkau boleh mengatakan wahai Rahman yang Maha Pengasih kasihilah aku Wahai pengampun Ampunilah aku Ya Karim Akrimni wa'atini Wahai yang Maha Dermawan Akrimni Muliakanlah aku Wahai yang maha mulia Muliakanlah aku Wa'atini dan berikan aku atau juga kita menyebutnya ya ghani aghnini wahai yang maha kaya kayakanlah aku wahakada dan demikian terus seterusnya tatawassal ilaihi bi asmaihi yakni kita boleh dibolehkan bertawasul dengan menyebut nama-namanya kama tawassala ayyub alaihissalam sebagaimana yang dikatakan atau yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalatu ketika bertawasul disebutkan dalam surah Anbiya ayat 83 Anni masaniyadur Sungguh aku ditimpa kemalangan wa anta arhamur rahimin Sedangkan engkau ya Allah Arhamur Rahimin Yang ma pengasih dari Yang mengasih Tawassala ilallah bi annahu arhamur rahimin Maka di dalam ayat ini Nabi Allah Ayub Bertawassul kepada Allah Dengan menyebutkan bahwasanya Allah adalah arhamur rahimin Fastajaballahu lahu maka Allah pun mengabulkan doa Nabi Ayub alaihissalatu wassalam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya di antara bentuk-bentuk tawasul yang dibolehkan adalah bertawasul dengan menyebut nama-nama Allah Al-Husna. Qala wa tawassala Yunus alaihi salatu wassalam wa huwa fi batnil hut fi dhulumat Demikian juga Nabi Allah Yunus alaihissalatu wassalam pernah bertawasul di perut seekor ikan. Fidulumat di dalam kegelapan. Yani gulumatul bahri wa dhulumatul lail. Yani di dalam kegelapan lautan dan kegelapan malam. Wa dhulumat batnil hud. Kegelapannya perut ikan besar tersebut. Maka dikatakan di dalam surah Al-Anbiya ayat 87 88 kata Allah fanada fil dhulumati maka Yunus pun menyeru memanggil Allah tabaraka wa taala fi dhulumat di dalam kegelapan Allah ilaha illa anta tidak ada sesembahan yang hak kecuali Engkau ya Allah. Subhanak. Engkau Maha Suci. Inni kuntu minadh dhalimin. Sungguh aku termasuk dari orang-orang yang zalim. Fastajabna lahu. Maka kami pun mengabulkan permohonan Yunus alaihissalam. wassalam. Lihat. Berarti ini menunjukkan dibolehkan jadi yang dimaukan oleh orang-orang yang membolehkan tawasul harusnya kepada ini. Yaitu kepada tawasul kepada asma Allah. Nah, bukan tawasul kepada asma ghairillah. Ya. Bukan bertawasulnya kepada nama-nama dari selain nama-nama Allah tabaraka wa taala. Sehingga di sini kata Syekh Shalih Fauzan Habibullah taala fatawassala ila Allah bitauhid. Maka Nabi Yunus alaihissalam bertawasul kepada Allah dengan menyebutkan keesaan Allah, ketauhidan Allah. Dikatakan an la ilaha illa anta subhanaka. Lihat. Nabi Allah Yusuf uh, Yunus alaihissalatu wassalam bertawasul kepada Allah dengan tauhidnya dengan keesaan Allah tabaraka wa taala la ilaha illa ant wa tawassala ila Allah bitasbihihi juga bertawasul kepada Allah dengan kesucian Allah subhanaka maha suci engkau ya Allah ay tanzihuhu yani kesucian Allah tabaraka wa taala wa tawassala ila Allah bi'tirafihi Demikian juga Nabi Allah Yunus bertawasul kepada Allah bi'tirafihi bidambi Dengan jalan mengakui dosa yang telah dia perbuat. Inni kuntu minal zalimin. Sungguh aku termasuk dari orang-orang yang berbuat zalim. Dia sadar bahwasanya segala kejelekan, keburukan itu bersumber dari dosa-dosanya. Nah, sehingga apa? Beliau pun menyatakan ini kuntu minat dalimi. Sungguh aku termasuk dari orang-orang yang ber, berbuat Fasta Fastajaballahu lahu, maka Allah pun kabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam. Karena beliau bertawasul dengan tiga hal. Dengan tauhidullah dengan asma Allah ini tasbih kemudian yang ketiga dengan i'tiraf bidam mengakui perbuatan dosanya ini bentuk tawasul yang pertama sehingga boleh bagi kita untuk bertawasul dengan menyebut nama-nama Allah tabaraka wa taala bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa di antara adab-adab dalam berdoa hendaknya kita memanjatkan asma Allah seperti yang sebutkan oleh Syekh tadi ya Rahman irhamni ya Ghafur ighfirli nah demikian dan seterusnya yang kedua kadzalika tawassul bi du'a'i salihin al ahya jaizun demikian juga bertawassul dengan doanya orang-orang soleh yang masih hidup Ingat, doanya orang-orang soleh yang masih hidup. Adapun orang-orang soleh yang sudah mati, qadin qata'at amalu. Qata'in qata'a amalu. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Anas riwayat Muslim, ida mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu." Apabila anak Adam itu telah mati, maka terputuslah amalannya aktivitasnya, ibadahnya. Karena doa adalah ibadah. Ya. Ketika kita meminta untuk didoakan oleh orang-orang saleh, berarti orang saleh itu berbuat melakukan ibadah. Dan ibadah terputus dari orang yang mati. Ya. Tidak ada lagi ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang telah mati. Adapun yang masih ada adalah amalan jariyahnya. Nah, baik. Maka kata Syekh kama tawassala Umar radhiyallahu anhu bil Abbas radhiyallahu anhu wa talaba minhu du'a sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu kepada Al Abbas paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu 'anil Abbas di mana Umar bin Khattab talaba minhu doa meminta dari Al Abbas doa artinya meminta untuk didoakan ya begitu wa kama tawassala Muawiyah sebagaimana Muawiyah juga bertawasul bidu'a Yazid Al-Jurashi Muawiyah bertawasul dengan doanya Yazid Al-Jurashi. Walihada qala al-fuqaha fi kitabil istisqa. Oleh karenanya kalau kita buka kitab al apa kitabus salat pada bab salatul istisqa, fuqaha akan menerangkan fuqaha akan menjelaskan mengatakan wayas wayustahabbut tawassulu bisalihin Di dalam kitab salat Al-Istisqa, salat meminta hujan, diturunkannya hujan, maka fuqaha akan mengatakan yustahab at-tawassulu bisalihin Dianjurkan ketika kita melakukan salat istisqa untuk kita bertawassul kepada orang-orang yang soleh. Maksudnya bertawassul kepada orang-orang yang soleh di sini yakni kata Syekh bidu'a salihin dengan doanya orang-orang soleh. Maksudnya demikian. Ya. Kama fa'ala Umar radhiyallahu anhu sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atau tentang kisahnya Al-Arad seorang Arab Badui sendiri ketika Rasulullah SAW sedang khutbah tiba-tiba datang dia mengatakan ya Rasulullah halakatil amwal wangqata'atit turuq wahai Rasulullah harta-harta harta-harta kami rusak binasa jalan-jalan terputus Ya. Karena lembah-lembah, wadi-wadi semuanya dipenuhi dengan air dan bahkan masuk ke perkampungan. Hujan begitu lebat. Nah, apa e, dikarenakan kekeringan? Dikarenakan kekeringan. Iya. Maka kata Arabi ini fasqina maka mintakanlah agar diturunkan hujan untuk kami. فدعا Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, وسلم فأشار بيديه ini farafa'a maka Rasulullah SAW pun berdoa dengan mengangkat kedua tangannya hatta saqata tridauh sampai selendangnya pun terjatuh Rasulullah SAW mengatakan Allahumma agisna Allahumma agisna Ya Allah turunkanlah kepada kami hujan turunkan kepada kami hujan maka awan di langit pun mulai gelap dan menutupi dan menggelapkan keadaan masjid karena masjid Nabi di saat itu tidak ada atapnya. Ya, tidak seperti kondisi sekarang Masjid Nabawi. Maka turunlah hujan wa turunlah hujan sampai membasahi jenggot Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, menunjukkan hujan itu betul-betul turun dan lebat sehingga membasahi jenggot Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dikatakan oleh sahabat yang meriwayatkan hadis ini, hujan terus sekira satu pekan lamanya. Maka Jumat berikutnya ketika Rasulullah SAW berkhutbah juga datang lagi Arabi yang sama atau Arab yang lainnya kemudian mengatakan kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah halakatil amwal wangqata'atit turuq Ya Rasulullah SAW harta-harta kami sudah binasa hancur rusak dan jalan-jalan putus karena semuanya tergenang oleh air sebelumnya kekeringan setelah dimintakan hujan kebanjiran maka Rasulullah SAW pun berdoa agar dihentikannya hujan. Nah, maka tawasul seperti ini adalah tawasul yang dibolehkan, yang dibenarkan. Ya. Kama fa'ala Umar radhiyallahu anhu sebagaimana yang dilakukan oleh Umar sepeninggal Rasulullah SAW. Umar meminta didoakan oleh Al Abbas radhiyallahu anhu. Walaisal maqsudu at-tawassulu bihaqqihim wa zawatihim wa jahihim tetapi yang dimaksudkan di sini bukan berarti Umar itu bertawassul dengan haknya mereka para sahabat bukan bertawassul dengan zatnya mereka bukan bertawassul dengan dengan jahnya mereka kemuliaan yang mereka dapatkan dari Allah tabaraka wa taala, bukan. Baik. Fatawassul bil jahi aw tawassul bihaqqi syakhsi aw tawassul makanati syakhsi indallah Allah hada kulhu tawassulun mubtadi'un wa muharramun. Adapun bertawassul dengan jahnya seseorang, dengan kehormatan seseorang, bertawasul dengan haknya seseorang di mana di sini Al Abbas adalah min ali baiti Rasulillah SAW wa haqquhu ayyuhtaram Al Abbas adalah paman Rasulullah SAW termasuk dari ahlul bait Rasulullah SAW yang haknya adalah dimuliakan nah dimuliakan dan diutamakan sehingga apa ketika kita meminta doa minta doa kepada apa minta didoakan maka minta didoakan kepada mereka lebih utama karena mereka al bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi tawassul dengan jah seperti ini tidak dibenarkan. Bertawassul dengan hak mereka seperti ini tidak dibenarkan. Dan bertawassul dengan makanati syakhsi indallah, kedudukan seseorang di sisi Allah apakah dia dikenal sebagai wali, sebagai apa yang lain-lainnya, ya, maka ini tidak dibenarkan. Kulluhu tawassulun mubtadi'un wa muharramun. Semuanya adalah tawassul yang mubtadi' yang dibid'ahan, dibid'ahkan oleh para ulama dan diharamkan. Wa huwa wasilah min wasail syirik. Karena ini adalah sebuah sarana menuju kepada kesyirikan. Nah, yang pada akhirnya apa? Para aulia ini menjual darah-darah mereka ya. Teteskan di botol, dikasih air, diminum. Siapa yang meminumnya maka dia harum alaihi alaihi niran ya. Haram atas dia neraka untuk menyentuhnya. Nah, maka yang demikian tidak dibenarkan sama sekali. Sanian yang kedua At-tawasulul mamnu' Bagian yang kedua adalah Tawasul yang terlarang Wahu tawasulu ilallahi bijahi syafsi Yaitu Bertawasul kepada Allah Tetapi Melalui Kemuliaan kehormatan seseorang Ya Bijahi Muhammadin Ya Misalkan wabijahi fulanu alan maka tidak boleh ya nah sebagaimana ucapan mereka ya akramal khalqi man aludhu bi siwaka inda hululi apa masaibi atau yang lain-lainnya ya dari lafaz-lafaznya qasidah burdah dan yang lain-lainnya ya maka ini muharram haram kenapa karena dia mengatakan di awal ya man akramal khalqi Wahai orang yang paling mulia, makhluk yang paling mulia. Siapa makhluk paling mulia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Man aludu siwaka? Siapa lagi orang yang bisa aku berlindung kepada selainmu? Lihat. Ini tawasulnya mereka. Iya. Baik. Inda hululil hawadisi ketika te, apa ingin membebaskan diri dari berbagai macam belenggu. Lihat. Tidak dibenarkan dengan demikian. Baik. Au bihaqqi syakhsi 'ala Allah atau dengan haknya seseorang atas Allah tabaraka wa taala. Au bidati syakhs atau dengan zatnya seseorang. Iya. Dengan zatnya seseorang. Ketika seseorang membaca Sahih Bukhari Kemudian didapatkan di sana ada Ibunda Anas bin Malik radhiyallahu anhu Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika mendapati di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidur di, salah satu kamarnya. Maka ibunda Anas ini mengambil satu buah botol. Kemudian memasukkan keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam botol tersebut. Terbangunlah, terbangunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sedang engkau perbuat? Wahai Ibunda Anas. Kata Ibunda Anas ini, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya keringat engkau ini akan kami jadikan sebagai sarana untuk kami mengambil berkah dengannya. Hadis ini sahih. Kisah ini sahih. Dan dibenarkan oleh Rasulullah saw tindakan Ummu Anas ini. Tetapi kata para ulama, Ummu Anas ini tidak pernah melakukan hal itu kepada selain Rasulullah saw alaihi sepeninggal beliau. Padahal banyak dari para sahabat yang dikala itu menjadi aulia Allah. Iya. Para wali Allah tabaraka wa taala. Para sahabat Rasulullah SAW. Orang-orang yang mulia bahkan afdalun nas ba'da nabihi. Ba'da nabihim Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Tetapi Ummu Anas tidak pernah melakukan hal itu seperti yang beliau lakukan kepada Rasulullah SAW. Maka para ulama mengatakan ini adalah kekhususan kepada Rasulullah SAW yang tidak boleh diberikan kepada selain Rasulullah SAW sekalipun dengan kerabatnya, selak sekalipun dengan keluarganya. Tidak dibenarkan. Karena tidak pernah ada setelah itu seperti yang dilakukan oleh Ummu Anas radhiallahu anha. Baik. Maka ikhwati azan wa sakumullah Kata Syekh Saleh Fauzan hafizallahu taala, "Hada tawassulun mamnu." Yang seperti ini adalah tawasul yang mamnu, yang terlarang. Wa huwa wasilatun mi wasaili syirik. Dan ini merupakan wasilah sarana yang akan menghantarkan kita kepada perbuatan kesyirikan. Fayajibut tafrid, baina tawasulil jaiz wal mamnu. Maka kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah kita harus wajib, kita wajib harus bisa membedakan antara tawassul yang dibolehkan dengan tawassul yang tidak dibolehkan. Ya. Yeah Kenapa? Karena ahlus sunnati wal jamaati adalah orang yang berpegang dengan sunnah Rasul dan menjauhkan diri dari kebid'ahan. Ahlus sunnah wal jamaah adalah orang yang berpegang teguh dengan tauhid dan menjauhkan diri dari syirik. Ahlus sunnah adalah orang-orang yang memuliakan Rasulullah dan para sahabatnya dan ahlul bait Rasulullah tetapi tidak bersikap berlebihan melampaui kadar batas semestinya. Nah, demikian. Waqad Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah taala fi kitab Tawassul wal Wasilah. Kitab yang kecil, tipis tapi Masya Allah di dalamnya penuh dengan fawaid wal qawaid. Penuh dengan kaidah-kaidah dan faidah-faidah. Nah, kata Syekhul Islam annahu bisababil lubsi wal khalati baina anwa'i tawassul sesungguhnya disebabkan terjadinya iltibas kerancuan wal khalat percampuran baina anwa'i tawassul di antara macam-macam tawasul hasalal ghalatu fi hadzal bab maka sebagian kaum muslimin terjatuh dalam kekeliruan dalam masalah ini ya terjadi kekeliruan dalam masalah ini falabudda min ma'rifati tawassulil jaizi wa tawassulil mamnu'i maka harus kita mengetahui mana tawasul yang dibolehkan dan mana tawasul yang tidak dibolehkan. Hatta la yaqaul insanu fil khalati wal khata'i. Sampai seorang insan itu tidak terjatuh ke dalam kecampur adukan pemahaman dan ke dalam kesalahan. Fahada babun azim. Karena permasalahan ini adalah permasalahan yang besar. Iya. Yang terkadang orang sejatinya dia bukan teroris, tetapi bisa menjadi teroris karena ini. Iya. Sejatinya dia bukan orang yang mengumbar permusuhan, tetapi bisa menjadi orang yang memerangi saudaranya karena ini. Iya. Karena apa? Keliru dalam memahami tawasul yang dibolehkan dan tawasul yang tidak dibolehkan. Nasallahu salam ala afiyah. Nah, demikian. Yajibul inayatu bihi. Maka kita sebagai alus sunnah wajib untuk perhatian terhadap persoalan ini. Li'alla yahtalitul amru agar perkaranya tidak menjadi samar bagi kita, tidak bercampur tidak campur aduk. Kenapa anna syubhat haula mudhallilin? Karena syubhatnya mereka orang-orang yang berupaya menyesatkan kaum muslimin. Kenapa adanya orang-orang yang mau menyesatkan kaum muslimin? Hah? Sebagian mereka mengatakan, oh kalian menuduh kami ya. Kita katakan bukan menuduh, tetapi seseorang itu memiliki hawa nafsu. Dan setiap jiwa itu, nafsu itu memerintahkan kepada perkara yang buruk. Sebagaimana dalam surah Yunus atau surah Yusuf, Innan nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu hawa nafsu itu selalu memerintahkan kepada perkara yang buruk. Ya. Masing-masing kita punya hawa nafsu. Sehingga mereka ketika menyadari diri bahwasanya mereka tersesat. Mereka tidak ingin sendirian. Butuh teman. Kenapa? Karena inilah yang terjadi pada iblis la'anahullah. Ya. Iblis ketika tahu dirinya tersesat. Ketika Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Adam. Kemudian Allah mempertanyakan kenapa Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya. Kenapa engkau tidak mau menyembah Ah, tidak mau sujud afwan tidak mau sujud kepada hamba yang sudah aku ciptakan dengan kedua tanganku apa jawaban iblis ana khairun minhu aku lebih baik daripada Adam khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin karena engkau ciptakan Adam itu dari tanah sedangkan kau ciptakan aku dari api. Ya. Tahu iblis ini salah, keliru. Kenapa? Karena secara logika logikanya iblis pun tahu di mana-mana api kalau menempel pada satu benda pasti akan merusak. Sahih? Ada benda yang tidak rusak kena api? api sendiri merasa rusak ketika tersentuh oleh api. Apa buktinya? Jahannam. Ketika apinya satu sama lain saling memakan jahanam teriak. Iya. Nah. Tapi sebagiannya ada dikisahkan dalam riwayat yang ta'ifah, sebagiannya disebutkan dalam riwayat yang sahih. Saya. Nah, itu sifatnya api. Sifatnya tanah, kalau ditempelkan pada sesuatu, akan menumbuhkan sesuatu. Sahih? Betul? Nah, wa imam menumbuhkan apa? Jamur, wa imam menumbuhkan tumbuh-tumbuhan kecil dan sebagainya. Sifat tanah. Mana yang lebih baik berarti? Tanah atau api? Tanah. Jelas logika siapapun juga mengatakan tanah lebih baik. Tetapi ketika iblis mengatakan dengan lancang di hadapan Allah Tabaraka wa taala bahwasanya api lebih baik dan dia tahu ini salah, keliru. Apa buktinya iblis salah? Dia sendiri yang mengatakan Bima agwaitani wahai ya Allah kata dia, kata iblis bima agwaitani oleh sebab engkau sesatkan aku la aqudanna ya sungguh sungguh kata iblis aku akan sesatkan manusia dari jalanmu yang lurus ya lihat bima agwaitani kalimatnya oleh sebab engkau sesatkan aku, dia tahu dia dirinya sendiri mengatakan dirinya telah tersesat, ya. Apa yang terjadi? Maka kata iblis, beliau bersumpah bi izzatika la nasa ajma'in. Demi kemuliaanmu ya Rabb Tahu iblis juga bahwa saya Allah itu Al-Aziz. Innal izzata lillahi jami'an. Ya, bahwa sesungguhnya kemuliaan itu semua milik Allah. Al-Aziz, Allah itu memiliki sifat Al-Aziz. Memiliki nama Al-Aziz. Sehingga iblis mengatakan bi'izzatika. Lihat. La'ughwiyanna la'ughwiyan nasa Aku akan sesatkan semua manusia. Iya. Lihat. Kemudian apa? Dia mencari teman dalam permohonannya. faangdirni ila yaumi yub'azun. Ya Allah berikan tangguhkanlah waktuku, ajalku hingga hari dibangkitkan nanti. Aku akan sesatkan semua manusia illa illa ibadakal minhumul mukhlasin kecuali hamba-hambamu yang ikhlas itu yang tidak bisa disesatkan oleh iblis lihat mafhum sehingga kita tidak menuduh adanya orang-orang yang tersesat dan mencari-cari orang untuk menemani dia untuk sama-sama tersesat itu nyata ya yeah. contoh paling konkret adalah iblis temannya iblis adalah Yahudi, Nasrani, Munafiqi. Ya. Ini. Dan diikuti oleh alul bidah minal muslimin. Diikuti oleh ahlul bid'ah dari kalangan muslimin. Nasallahu alaihi Jadi kita tidak menuduh orang tapi membuka fakta Iya. Begitu ya. Nah. Jangan kemudian bikin grup WhatsApp membuka fakta ya. Nah. Kata Syekh li'anna syubuhat haula'il mudallilin tantali ala ba'din nasil wal awwam karena syubhatnya mereka-mereka orang-orang yang tersesat ini Tantali ala ba'din nas. Dia akan menyambar. Dia akan menjaring sebagian orang wal awam dan orang-orang awam. Fayajib ma'rifatul jawabi anha hatta la yaltabisul amru. Maka kita wajib untuk mengetahui jawabannya dari syubhatnya mereka sehingga tidak samar bagi kita tentang masalah ini. Iya bahwa ternyata tawasul itu terbagi menjadi dua. Ada yang dibolehkan, ada yang dilarang. Yang dibolehkan apa saja kita juga harus tahu. Yang dilarang apa saja kita juga harus tahu. Ya. Jangan hanya kita mengatakan ah kamu sesat itu salah itu. Kemudian salahnya di mana? Kesesatan di mana? Ya pokoknya salah, sesat sudah. Nggak ada urusan. Ya akhi, Bukan ini yang dibutuhkan jawaban dari jawaban kita. Iya. Bukan ini. Kita terangkan. Nah, secara ilmiah. Ini, ini, nih, begitu. Kalau Syekh rahimahullah taala, maka dikatakan oleh Syekh rahimahullah taala, "Faman ittakhadha bainahu wa bainallahi wasa'id" Maka barang siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah itu adanya wasaid perantara-perantara yad'uhum yang mereka mintakan, yang mereka doakan. Yang mereka mohon. Ka'ayakul seperti ucapannya orang yang berdoa, Ya Ahmad Al-Badawi. Iya. Memanggil dengan nama Ahmad Badawi. Iya. Wa ya Abdul Qadir Al-Jailani. Wa ya Husain wa ya Ali. Begitu. Apalagi waya dal jad apa waya jaddal Husaini. Siapa jaddal Husain? Jangan dikira itu cuma sekedar lagu-lagu biasa ya. Ya kenali, kenali. jaddul Husain adalah Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaddul Husain. Wa ya Abul Qasim. Misalkan, Abul Qasim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia sudah memanggil-manggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Ini sarana kepada kesyirikan. Kalau dia sudah memanggil Ya dal ya Jaddal Husaini, ya Abul Qasim, ya Abdul Qadir, ya Ahmad Al Badawi, ya. Terus apa lagi? Ya dari orang-orang yang ma'ruf. Ya Husaini. Misalkan. Nah, ya Husain, ya Ali, ya. Kemudian dia mengatakan agisni agisni nah ini sudah syirik angkizni angkizni atau disebutkan semua Syekh fulan wa Syekh alan waliyu fulan waliyu alan angkiduni ya angkiduni misalkan ini jelas ya syirik atau dia mengatakan Ishfi maridi sembuhkanlah sakitku. Ya. Agis Agis agisni tolonglah aku tolonglah aku angkiduni selamatkan aku selamatkan aku ya. Nah. Atarad gai apa rad gaibi dan seterusnya. Fayahtifuna bi asma'ihim kemudian dia menyebut-nyebut dengan nama-nama mereka. Fahadah huwa syirkul akbar. Maka ini adalah kesyirikan yang besar. Artinya apa? Mukhrij minal millah. Keluar dari agama Islam. Iya. Nah, naudzubillah. Oh, kamu berarti kerjaannya mengkafir-kafirkan orang. Ya akhi, yang kita terangkan itu barang siapa yang mengucapkan demikian, maka dia telah berbuat syirik besar, keluar dari agama Islam. Saya tidak mengatakan fulan telah keluar dari Islam, saya tidak mengatakan alan telah keluar dari Islam. Iya, saya. Nah. Makanya kata Syekh Saleh Fauzan dalam salah satu darsnya yang musajjal yang terekam Beliau menantang. Atahaddah, atahaddah. Katanya, saya tantang, saya tantang. Siapa yang berani menunjukkan kepadaku satu kalimat yang mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah mengkafirkan fulan wa allan. Bawakan buktinya, bawakan buktinya. Kata Syekh Saleh Kenapa? Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan kaidah sama seperti dalam duit kita itu tertera barang siapa yang dengan sengaja meniru, ya, menggandakan dan sebagainya, tetek bengeknya, maka apa? Apa hukumannya? Apa akibatnya? Denda atau kurungan berapa? Ya? Apa berarti pemerintah mengatakan apa? Fulan telah menggandakan, fulan telah menipu, fulan enggak kan? Kalimatnya barang siapa, fahami. Kamu orang Indonesia bukan? Iya. Pelajaran bahasa Indonesia kamu berapa? Iya. Nah. Begitu. Iya. Lihat kalimat yang umum jangan dipakai pada kalimat yang khusus. Ketika ada keterangan dilarang kencing di sini kecuali hewan. Iya. Begitu kan? Kemudian ada yang kencing di situ. Apakah berarti orang yang menulis tadi mengatakan fulan hewan? Enggak. Iya. Itu sebuah konsekuensi dari apa? Dari kaidah, dari aturan. Iya kan? Adapun penetapannya tidak ada di situ. Sahih? Nah. Pelajari kalimat yang benar. Iya. Bahasa yang benar. Baik. Lianna doa ghairillah kata Syekh karena doa kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, wa doa a'dham anwa' ibadah dan doa itu sebesar-besar bentuk ibadah, seagung-agung bentuk ibadah. Kama kala Rasulullah <coughs> sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ad-du'a huwal ibadah Doa itu adalah ibadah yakni a'zam anwa'il ibadah yang dimaksud adalah seagung-agung bentuk ibadah fa idza da'a ghairallahi fa hada a'zamu syirki wal iyadu billah sehingga apabila ada orang yang berdoa kepada selain Allah maka berarti dia telah melakukan sebesar-besar kesyirikan naudzubillah sawa'un da'a malakan au nabiyan au salihan au jinnan au insan sama saja apakah dia berdoanya kepada malaikat, kepada nabi, kepada orang soleh, kepada jin, kepada manusia, sama. Ya. Nah, demikian. Sehingga ikhwati azani wazakumullah ini ya yang dimaukan oleh para ulama ketika mereka mengatakan dalam kitab salatil istisqa karena pembahasan itu selalu dijadikan dalil oleh mereka-mereka yang membawa hawa nafsunya ke dalam ranah dakwah ya mereka mengatakan apa para fuqaha pun mengatakan yustahab dianjurkan ayatawassal bis salihin untuk bertawassul dengan orang-orang saleh kita harus tahu maksudnya apa itu. Ya. mahum, Faham? Taib, naktafi bihadal qadar. Kita lanjutkan dengan kitab Syarah Riyadhus Salihin. Nah,